Qala fadilatu syekhina Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra yaitu perjalanan di waktu malam. Isra maksudnya adalah diperjalankan tapi di waktu malam. Kalau saro, saro berjalan di waktu malam. Kalau kalau asra yaitu apa? Memperjalankan ini menunjukkan apa? Memang bukan Rasul yang berjalan sendiri, tetapi beliau diperjalankan. Al-Mi'raj ini mif'alun, ini adalah alat untuk uh, untuk naik. Eh alatun lisu'ud, alat untuk naik. Falaqad usriya bi ruhi Rasulillah SAW wa Sungguh Rasulullah itu telah diisrakan, diperjalankan di waktu malam dengan ruh dan jasad beliau ini untuk membantah orang yang mengatakan Rasulullah hanya apa berjalan dengan ruhnya saja, jasadnya tertinggal di Mekah. Ini keliru. Betul-betul beliau itu berangkat. Seandainya itu hanya mimpi atau perjalanan arwahiyah saja, orang tidak akan apa tidak akan mengingkari karena bisa saja roh itu pergi jalan-jalan kemana lewat alam mimpi dan sebagainya misalkan. Maksudnya tidak mustahil semacam itu. Tapi kenapa mereka sampai mengingkari dan mengkufuri Rasulullah ketika itu kebanyakan dari mereka karena apa? Karena ini memang betul-betul jasad dan roh beliau yang pergi. Betul-betul beliau beliau yang ber, yang pergi, bukan mimpi saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Haram yaitu masjid yang suci itu yang ditetapkan kesuciannya oleh Nabi Ibrahim dengan wahyu dari Allah ke Masjidil Aqsa, puncak. Kenapa Masjidil Aqsa dikatakan Aqsa, puncak? Ini wallahu alam kalau menurut sebagian ulama karena dia itu memang dia adalah masjid yang tertinggi pada waktu itu di seluruh dunia. Yang paling dekat ke langit adalah itu. Itu kata mereka gitu loh bahwa Allah. Puncak. Aqsa artinya puncak. Jelas dari sisi tanah, ada tanah yang lebih tinggi kan dari Baitul Maqdis, ada di Himalaya sana, ada di apa itu Gunung Everest. Tetapi dari sisi masjid, wallahu alam waktu itu itulah yang paling tinggi sudah. Qala Allahu jalla fi ula subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala uh, apa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kita lihat di sini lafaz asra sendiri sudah apa? Sudah menjawab kebingungan sebagian orang-orang yang akalaniun yang mem memakai akal gimana mungkin Muhammad bisa berjalan secepat itu untuk naik ke langit. Padahal apa? Nanti harus melewati apa? sabuk Van Allen. Kalau gerakannya terlalu cepat nanti apa? Panas terbakar dia. Batu yang sekuat itu aja bisa habis ketika melewati sabuk Van Allen. Juga karena apa? Melewati atmosfer yang berlipat-lipat banyaknya. Nanti panas dan terbakar dan habis. Sementara gimana Muhammad perjalanan naik turun bukan hanya naik, bahkan naik turun dua kali lipat dengan perjalanan yang memerlukan entah berapa lama sampai ke langit ketujuh dan seterusnya kata dia. Ini ucapan orang kafir. Tetapi apa? Jawabannya ada firman Allah Ta'ala asro. Bukan saro, tetapi asro. Di Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan apa yang mustahil? Allah yang melakukan segalanya yang dia inginkan. Dia memberikan kekuatan pada malaikat untuk bergerak secepat-cepatnya. Dia pula yang bisa untuk apa? Untuk memperjalankan nabinya sekehendak dia. Jadi ini kembali kepada apa? Amalan Allah, bukan semata-mata apa itu hasil kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada yang perlu diherankan Allah Taala maha mampu segalanya bi abdihi hambanya seseorang dikatakan abdun kalau masih ada pada dirinya roh dan jasad ini menunjukkan bahwasanya betul-betul beliau itu isra Mi'raj dengan roh dan jasad beliau bukan hanya mimpi ini bantahan kepada sebagian orang-orang yang mengatakan itu hanya mimpi waktu itu atau itu hanyalah perjalanan ruhiyah seperti yang diucapkan sebagian apa? Sebagian orang-orang orientalis eh, apa? Sebagian orang-orang filsafat, ahli filsafat <clears throat> yang mengatakan Rasulullah nggak betul-betul naik karena itu tidak mungkin. Tetapi apa? Beliau melakukan riyadhah, melakukan apa? Penerawangan jiwa, memikirkan alam semesta, kemudian memikirkan secara teliti akhirnya apa? Pengetahuan beliau naik, pikiran beliau naik, naik terus kemudian apa? yang dikatakan melihat Nabi Adam, kemudian melihat Nabi e, Nabi siapa itu Yahya dan Isa, kemudian yang berikutnya melihat Nabi Idris dan seterusnya, itu bukan benar-benar melihat melihat Nabi tetapi hanya melihat planet ini, planet itu dan sebagainya kata mereka. Ini ucapan orang-orang yang tidak beriman. Lailan di waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perjalanan sebulan, perjalanan ternyata ditempuh dengan secepat itu bolak balik lagi belum lagi ke langitnya lagi lebih panjang lagi perjalanan yang berapa ribu tahun harusnya kalau bisa Alladhi barokna haulahu yang kami berkahi di sekelilingnya ada beberapa penafsiran tentang ini haulahu barokna haulahu di sekelilingnya ini kembali kemana kembali ke Rasulullah ataukah kembali ke Masjidil Aqsa yang paling dekat adalah kembali ke yang domirnya paling dekat yaitu domirnya paling dekat kemana? Ke Masjidil Aqsa. Berarti memang Masjidil Aqsa itu sekelilingnya diberkahi. Dijelaskan oleh para ulama memang di situ tanahnya penuh berkah. Makanya apa? Banyak pohon zaitun di situ, tin dan zaitun di situ. Tin zaitun yang paling bagus memang di wilayah Syam. Buah itu sendiri memang diberkahi. Belum lagi ada apa? Ada lembah suci tua di wilayah Syam sana juga, di Gunung Sinai. Jadi memang tempat itu banyak berkahnya. Tapi haram bagi kita untuk apa? Mencari barokah ke tempat-tempat yang lain. Adapun ke Masjidil Aqsa betul. Datang untuk mencari barokah boleh khusus memang. La tusadur rihal illa ila salatil masajid. Al Masjidil Haram wal Masjid wal Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita sengaja melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjidku dan Masjidil Aqsa boleh. Tapi bukan dengan cara apa? Menempelkan badan ke ke apa itu namanya ke dindingnya mengusap-ngusap bukan, tapi dengan cara sholat di situ. Linuriyahu min ayatina untuk kami tampakkan, kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada dia sebagian dari ayat-ayat kami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain ketika kisah Mi'raj, bukan Isra'nya lagi, bahkan Mi'rajnya di atas. Walakad min ayatina al-kubro. Yaitu Nabi Eh, Walakat ro'a min ayati Rabbihil kubro. Nabi Muhammad SAW telah melihat sebagian dari ayat-ayat yang besar. Di mana itu? Ketika melihat Sidratul Muntaha. Ayat yang luar biasa dahsyat di situ. Sampai Rasulullah tidak sanggup menceritakan keindahannya ketika dia diliputi oleh warna-warni yang tidak bisa untuk dikisahkan. Dan juga di atas, di atas pokok tersebut ada apa? Ada rofrofin khudr, yaitu ada permadani hijau yang terbuat dari emas. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Dan lain-lain melihat kejadian-kejadian yang aneh di situ. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebesaran ayat-ayat Allah. Wa huwas samiul basir dan Allah itu Maha mendengar apa yang kalian ucapkan dan Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Bisuhbati Jibril wa Al-Buraq, ada yang baca Al-Baraq, dua-duanya boleh. Dengan ditemani oleh Jibril dan burak. Burung itu seperti apa? Disebutkan di hadis Anas Mustafakun alaih. Dia itu seperti eh, binatang seperti peranaan antara bighal dengan hamir, eh, himar. Bighal itu adalah peranaan dari apa? Dari himar dan kuda, keledai dan kuda. Sementara buruk itu sedikit lebih kecil lagi. Antara apa? Antara bighal dengan bukan peranaan tapi antara ukuran badannya antara bighal dengan himar, lebih kecil lagi. Tapi sedikit lebih besar daripada himar. Tetapi disebutkan di dalam hadis itu apa? Ya do'u torfahu muda basori eh, hafrahu muda torfih. Yaitu dia kalau sekali melompat, dia akan meletakkan ujung kakinya itu sejauh mata memandang sana. Sekali lompat langsung sejauh sana. Berapa jarak pandangan mata kita? Bahwa alam berapa kilometer, ah, langsung dia sekali lompat sampai ke sana. Nanti lompat berikutnya lagi dan seterusnya. Memang dia sesuai dengan namanya, barok, yaitu seperti kilat dan memang dia ini adalah tunggangan para nabi sebagaimana disebutkan di beberapa riwayat makanya disebutkan di hadis Anas di uh, Sahihul Musnad ketika didatangkan oleh burak ini mau dinaikkan uh, Rasulullah mau dinaikkan ke dia ternyata apa dia itu tidak mau akhirnya dia dipukul oleh malaikat Jibril apakah kamu nggak tahu bahwa yang akan naik sekarang ini adalah makhluk yang paling besar yang belum yang paling mulia yang akan menaikin kamu langsung apa farfad doa langsung burohnya itu berkeringat keluar peluhnya paham dia <laughs> ya, emang Rasulullah dibanding Nabi yang lain kecil kan Nabi yang lain dulu dulu besar besar hmm. tapi ini yang paling mulia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat dipukul sama Jibril Baik. Itu di Sahih Musnad punya Al Imam Al Wati'i. Summa uh, wa min samma urija bihi ila sama'i al-ula. Dari sana, dari mana itu? Al-Masjidil Aqsa. Beliau dibawa naik ke langit yang pertama. Tapi sebelum itu apa? Sebelum itu beliau didatangi dengan dengan apa? Dengan e, dua cawan, yang satu isinya madu, yang satu isinya khamr. Silahkan milih. Kemudian Rasulullah milih apa? Milih madu. Itu sebagian riwayat. Riwayat yang lain khamr dengan apa? Susu. Beliau milih susu. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar, muhtamal bahwasanya yang datang itu tiga karena riwayatnya semuanya sahih. Nah, beliau memilih yang bukan homer. Kemudian Jibril mengatakan apa? Lakat asabta al fitrah. Kamu sesuai fitrah. Lawikhtarta khamran laghawat ummatuk. Kalau kamu milih khamr, niscaya umatmu akan tersesat. Itu aja banyak yang minum homer. Seandainya Rasulullah milih itu, wah semua akan menghalalkan homer mungkin istilahnya. E, minum homer. Sayyid. Kal kemudian dari situ beliau dibawa naik ke langit. Cuma di sini di diamkan kisahnya kita tidak tahu naik ke langitnya dengan buruk juga ataukah dengan lain hmm. dengan mi'raj yaitu suatu alat makanya para ulama mengatakan dohir dari lafadznya adalah mi'raj yaitu semacam tangga cuma kita tidak tahu seperti apa apakah seperti lift seperti elevator atau apa kita tidak tahu pada zaman dulu tetapi apa ini kekuasaan Allah naik sampai ke langit pertama ketemu siapa ketemu Nabi Adam kemudian yang kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa. Kemudian langit yang ketiga ketemu siapa? Nabi Idris. Kemudian naik langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik ke langit, eh, ke langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian langit yang keenam berjumpa Nabi Musa. Nah, yang ketujuh siapa? Nabi yang terbaik setelah Muhammad yaitu Ibrahim. Alaihi wassalam. Nah, di situ Rasulullah melihat apa Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan Baitul Makmur ini keajaibannya apa diantaranya? Dia itu persis di atas apa? Di atas Ka'bah. Jadi sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat penduduk dunia, maka Baitul Makmur adalah kiblat penduduk di di langit. Makanya semua malaikat memang tiap hari ke situ. Tapi hari berikutnya malaikat yang lain lagi yang datang. Setiap hari 70 ribu malaikat. Hanya saja untuk riwayat yang mengatakan Baitul Makmur itu persis di atas di atas Ka'bah ini sanatnya doif. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Baitul Izzah. Kalau Baitul Izzah dia di langit langit dunia. Kalau Baitul Makmur di langit yang ketujuh. Memang banyak makhluk ajaib. Yang mudah-mudahan nanti kalau kita bisa masuk surga kita minta Allah untuk ditunjukkan sebenarnya hakikat ini apa, hakikat ini apa dan sebagainya. Baik. Oh. Uh, kemudian apa? Wa ilaha itu Allahu minal ula dan sampai ke tempat yang Allah inginkan dari ketinggian. Memang setelah itu Rasulullah naik lagi hatta wasala ilal mustawa. Ketika Rasulullah naik sampai ke suatu mustawa, suatu ketinggian yang datar, fa sami'a sorifal aklam. Beliau mendengar apa? Ada ada gesekan pena. Malaikat sedang menulis takdir. Takdir harian atau takdir pekan atau takdir eh, takdir bulanan, takdir tahunan sesuai dengan yang Allah perintahkan wal taqabi ba'dil anbiya fis sama dan beliau berjumpa dengan beberapa nabi di langit. Wa faradallahu sholata fis sama dan Allah mewajibkan sholat di langit. Memang ini keutamaan sholat Yang lain-lain diwajibkan di bumi sementara untuk masalah sholat nabinya yang dibawa naik ke atas untuk apa menerima kewajiban yang agung ini. Summa ada kemudian beliau kembali fasalla bil anbiya fil baitil maqdis Kemudian beliau sholat dengan para nabi di Baitul Maqdis. Makanya para ulama berselisih pendapat. Sebenarnya beliau sholat mengimami para nabi itu sebelum naik ke langit ataukah ketika pulang. Tetapi yang rojih apa? Yang rojih dijelaskan Ibnu Hajar adalah setelah pulang. Kenapa? Buktinya apa? Karena ketika beliau naik bertemu dengan Nabi Adam, beliau tanya kepada Nabi, eh kepada Jibril, man hadha? Demikian pula ketika naik ke langit 2, 3, 4, man hadha terus gitu sampai langit ketujuh man hadha menunjukkan apa beliau belum kenal seandainya beliau belah sudah berjumpa di bawah dan dialog dan sholat nih saya apa beliau nggak tanya semacam itu man hadha maka yang roji memang di beliau ini sholat setelah turun kembali kemudian mengimami seluruh nabi dengan kehendak Allah Taala entah bagaimana bagaimana eh, seluruh nabi itu datang di masjid itu dan sebagainya ini Allah yang mampu melakukannya wakana imamahum dan beliau menjadi imam mereka li'anahu afdaluhum karena beliau adalah yang paling utama eh, pembahasan sahabat insya Allah besok Allahu a'lam